Apa itu iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah wahdahu huwal ilahul haqq المستحق للعبادة دون ما سواه Iman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya adalah Keyakinan yang mantap Bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang hak Satu-satunya Sesembahan yang hak yang berhak diibadahi bukan yang selainnya. Jadi pembahasan tentang uluhiyah ini lebih banyak berbicara tentang ibadah. Ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Uluhiyah ini adalah inti daripada tauhid dan inilah yang menjadi pertentangan antara Rasulullah SAW dan orang-orang kafir. Apa itu ilah? Al-ilahu maknanya adalah al-ma'lu ay al-ma'bud. Ilah itu artinya adalah sesembahan. yaitu allazi ta'lahuhul qulub mahabbatan wa ta'dhiman yang hati itu menyembahnya dengan penuh cinta dan pengagungan hati menyembahnya dengan penuh cinta dan keagungan karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah hakikat ibadah hakikat ibadah yaitu kamalul mahabbati ma'a kamalid dhulli wal khudu'i wat ta'zim. Hakikat ibadah itu adalah kesempurnaan cinta disertai kesempurnaan penghinaan diri, tunduk dan pengagungan. Jadi hakikat ibadah itu adalah kesempurnaan cinta disertai kesempurnaan penghinaan diri, tunduk dan pengagungan. Dan hal ini tentu saja tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah yang Maha Esa, bukan kepada yang lainnya. Hal ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah saja yang Maha Esa, bukan kepada yang lainnya. Sehingga ibadah itu banyak orang yang menyelewengkannya. Cinta yang sempurna hanya untuk Allah. Menghinakan diri hanya kepada Allah. Tunduk dan pengagungan yang sempurna hanya diberikan kepada Allah. Sehingga kalau kita berikan cinta kita kepada yang lain selain Allah dengan cinta yang luar biasa, maka berarti kita telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang menghinakan dirinya kepada yang lain selain Allah, berarti dia menyembah yang lain selain Allah itu. Nanti ada perincian-perinciannya. Apa itu ibadah? Ibadah itu definisi yang paling lengkap adalah ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة Definisi ibadah yang paling lengkap itu adalah Sebuah nama yang mencakup Segala yang dicintai dan diridhoi Allah Berupa ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Jadi ibadah itu maknanya sangat luas. Semua yang mendatangkan cinta dan ridho Allah, baik berupa ucapan kita, perbuatan kita, yang lahir, yang batin, itu adalah ibadah. Semua aktivitas kita, lahir batin, yang mendatangkan cinta dan ridho Allah, itu adalah ibadah. Jadi ibadah definisinya sangat luas. Sehingga dikenal ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang memang dia itu murni ibadah. Murni ibadah. Memang aslinya adalah ibadah. Seperti cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, salat, zakat, <coughs> birrul walidain, jihad dan yang lainnya. Semua ketaatan adalah ibadah, membaca Al-Qur'an, berbuat baik kepada fakir miskin, jujur, amanat, berkata-kata yang baik, semua adalah ibadah. Bahkan perbuatan-perbuatan mubah sekalipun kalau kita niatkan karena Allah lillahi taala untuk bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menjadi ibadah. Karena ketika itu dia mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang makan, orang minum atau dia bahkan tidur semua itu kalau diniatkan dengan niat-niat yang baik, niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi ibadah. Sehingga ada ucapan dari salafus soleh Inilah ahtasibu naumati Kama ahtasibu kaumati Aku mengharapkan pahala dari tidurku Sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholat malamku Tidurnya tidak kalah pahalanya dengan sholat malamnya Karena yang menjadikan dia bisa sholat malam adalah tidur dulu Sebaliknya, amalan-amalan mubah bisa berubah menjadi maksiat kalau memang niatnya adalah niat maksiat. Jadi ibadah itu maknanya sangat luas. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Rukun ibadah. Rukun ibadah, arkanul ibadati. Ada dua, yaitu kamalul dzilli wal khauf wa kamalul hub. Rukun ibadah ada dua. Yang pertama-tama kesempurnaan penghinaan diri dan takut. Kesempurnaan penghinaan diri dan takut. Yang kedua adalah kesempurnaan cinta. Jadi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan takut itulah namanya ibadah. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya ibadah. Karena itu orang yang menghinakan diri dan takut kepada yang lain selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Demikian pula orang yang cinta kepada yang lain selain Allah, berarti dia beribadah menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada perincian-perinciannya. Cinta-cinta yang boleh dan cinta-cinta yang dilarang. mengenai uluhiyah ketuhanan Allah bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang hak satu-satunya sembah yang hak tidak ada yang lain selain Allah hal ini telah dipersaksikan oleh Allah sendiri bahkan juga oleh para malaikat bahkan juga oleh orang-orang yang berilmu semuanya mereka mempersaksikan hal itu Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat nomor 18. Surat Ali Imran ayat nomor 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah bersaksi Allah bersaksi Allah bersyahadat bahwasanya Allah itu dialah satu-satunya sembahan yang hak tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia Allah lah yang Maha Esa dalam uluhiyahnya itu persaksian Allah bahkan ini juga dipersaksikan oleh para malaikat dan oleh orang-orang yang berilmu. Persaksian yang sangat agung, syahadat yang sangat agung yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, bertauhid kepada Allah dan menegakkan keadilan. Menegakkan tauhid dengan penuh keadilan. Jadi ini luar biasa, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Uluhiyah itu dipersaksikan oleh Allah sendiri, bahkan juga oleh semua malaikat, bahkan juga oleh orang-orang yang berilmu. Kemudian juga Allah menegaskan lagi di dalam surat Al-Baqarah tentang pentingnya uluhiyah ini. Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa Tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Uluhiyah Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan semua makhluknya Manusia Jin Hanya untuk merealisasikan uluhiyah ini Beribadah kepada Allah saja Walaupun Allah itu tidak butuh Allah tidak butuh sedikit pun. Allah Maha Kaya dan sempurna dalam kekayaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat 56 57. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak minta apa-apa kepada kita. Allah tidak minta rezeki kepada kita. Dan Allah tidak minta makan kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita. Kita diperintahkan beribadah kepadanya yang mana keuntungannya kembali pada kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Kenapa ayatnya itu hanya menyebutkan jin dan manusia? Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Padahal juga ada malaikat dan yang lainnya. Maka jawabannya malaikat tidak disebutkan karena malaikat itu memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Mereka itu memang oleh Allah diciptakan untuk beribadah saja. Langsung ibadah murni. Sehingga tidak perlu diperintah-perintah. Kalau manusia dan jin memang dia itu diberi beban, diberi ujian-ujian, diberi syahwat, diberi hawa nafsu. Diberikan dua pilihan, milih yang mana, taat atau maksiat. Kalau malaikat tidak, cuma satu pilihan saja, taat saja ibadah saja murni malaikat bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mengkuduskan Allah dan yang lain-lainnya. Demikian pula tidak disebutkan binatang karena binatang itu ghairu mukallaf, tidak terkena beban apapun. Kemudian juga ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, Allah mengutus semua nabi, semua rasul untuk merealisasikan uluhiyah ini, dan untuk mendakwahkan kepada umatnya uluhiyah ini ibadah kepada Allah saja dan membasmi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl 36, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul semua Rasul itu selalu berdakwah Ibadalah kepada Allah Dan jauhilah Tawud La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Demikian pula Prioritas dakwah mereka Adalah Beribadah kepada Allah Dan tidak syirik Tidak menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan suatu apapun Bagaimana firmannya di dalam surat Al-A'raf tentang dakwah para nabi Al-A'raf 59 65 73 85 dan banyak yang lainnya semua nabi mengatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wahai kaum ibadalah kepada Allah tidak ada tuhan bagimu yang hak yang lain selain daripada Allah Subhanahu hanya masalahnya ikhwan wa akhwati rahimakumullah, ibadah jangan hanya dibayangkan sholat saja. Karena banyak yang membayangkan ibadah itu sholat, ibadah itu tidak. Ibadah itu adalah cinta yang sempurna kepada Allah dan juga takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta sempurna berarti ada konsekuensinya. Demikian pula takut sempurna juga ada konsekuensinya benar-benar hati kita penuh dengan cinta dan takut yang mana nanti juga timbul dampak-dampaknya menghinakan diri dan yang lain-lainnya. Itu yang hilang dari kita. Pelajaran-pelajaran tauhid selama ini lebih banyak teorinya saja, prakteknya jarang. Jadi tauhid itu bukan hanya hafal dalil-dalilnya saja, tapi benar-benar hati kita dikuasai oleh cinta yang sempurna kepada Allah dengan konsekuensi cinta dikuasai hati kita oleh takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penghinaan diri, merendahkan diri, tunduk patuh dan yang lain-lainnya. Itu yang paling penting dan itu yang paling banyak hilang dari tauhid kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin إلا من نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Ini juga merupakan dakwah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus sebelum kamu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada para rasul, melainkan kami wahyukan kepada mereka semuanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, kecuali aku kata Allah. Maka ikhlaskan ibadah hanya untukku saja yang Maha Esa dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan wa akhwati rahimakumullah kalau kita hendak merealisasikan uluhiyah benar-benar kita mempraktekkan la ilaha illallah maka konsekuensinya adalah semua ibadah hanya kita persembahkan untuk Allah saja. Semua ibadah kita persembahkan untuk Allah saja murni 100%. Karena kalau kita berikan ibadah kepada selain Allah berarti kita telah musyrikun kafir, musyrik dan kafir. Apa saja ibadah itu? Banyak ada al-ibadatul qalbiyah, ibadah ibadah hati. Itu yang dahsyat. Ada pula al-ibadatul qauliyah, ibadah-ibadah berupa ucapan. Ada pula al-ibadatul badaniyah, ibadah-ibadah badan. Ada pula al-ibadatul maliyah, ibadah ibadah harta dan yang lain-lainnya. Luar biasa. Kita bahas dulu yang pertama al-ibadatul qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Ini butuh beberapa kali pertemuan ibadah hati saja. Sehingga pembahasan tauhid uluhiyah ini pembahasan ini perlu banyak pertemuan, panjang pembahasan ini karena ini yang prinsip di antara tauhid. Karena itu ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kalau ingin mendapatkan ilmu yang utuh, diharapkan kehadirannya itu rutin. Dan diharapkan juga kehadirannya dari awal pengajian sampai akhir. Karena kalau terlambat, yang tadi dibicarakan hilang semuanya. Walaupun sekarang ini subuhnya mundur, tapi bisa diatur waktunya. Al-ibadatul qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Di antara ibadah hati itu adalah al-mahabbah cinta, al kau takut, ar-raja berharap, at tawakul bertawakal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama-tama al-mahabbah cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 165 Kata Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah Kata Allah Subhanahu wa taala Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana cinta Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan aslu tauhid wa ruhuhu ikhlasul mahabbati lillahi wahda. Prinsip dasar tauhid dan ruhnya tauhid adalah mengikhlaskan cinta hanya kepada Allah saja yang Maha Esa. Jadi prinsip dasar tauhid, landasan tauhid Pondasinya tauhid, ruhnya tauhid adalah mengikhlaskan cinta hanya kepada Allah saja yang Maha Esa. Dan itu juga dasar beribadah, pondasi ibadah, pondasi mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, bahkan itulah hakikat ibadah. Cinta Cinta ini pembahasannya luar biasa. Di dalam ayat tadi Allah mengatakan bahwa ada di antara manusia itu yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Jadi mereka itu cinta Allah. Tapi mereka juga cinta yang lain seperti cinta kepada Allah. Bayangkan ya. Dia cinta Allah, tapi cinta yang lain seperti cinta Allah. Bagaimana pula kalau dia tidak cinta Allah, tapi hanya cinta yang lain saja, seperti cinta yang mestinya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dahsyat. Cinta Allah saja nggak boleh diduakan. Bagaimana kalau dia tidak cinta Allah, malah justru lebih cinta kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga cinta Allah, tapi cintanya kepada Allah kalah dengan cinta kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menegaskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah dan orang-orang yang beriman mereka itu sangat cinta kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa syikta Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah mengatakan, "Aj'altani lillahi niddan?" Apakah kamu menjadikan aku sebagai sekutu Allah? Masya Allah wahda Katakanlah kehendak Allah saja Titik Atau kalau mau ditambahin Masya Allah semua cipta Kehendak Allah baru kemudian kehendakmu Sehingga tidak ada unsur menyamakan antara Allah dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sangat dahsyat, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang cinta Allah dan cinta yang lain seperti cinta Allah ini dicela. Bagaimana pula orang yang cinta Allah dan cinta yang lain lebih dari cintanya kepada Allah? Bagaimana pula orang yang tidak cinta Allah tapi cinta yang lain selain Allah seperti cinta yang mestinya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih jelek, ini lebih buruk dan ini lebih dahsyat. Ini ada atau tidak sekarang? Ada atau tidak? Mari kita lihat dari kalangan kaum muslimin yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Yang mereka itu KTP-nya Islam dan mereka juga sholat ataupun yang lain-lainnya. Tapi ternyata mereka lebih cinta yang lain daripada Allah. Seperti contoh Seseorang ketika dia itu diminta untuk bersumpah atas nama Allah Untuk meyakinkan bahwa dia itu bohong atau tidak Dia bohong Tapi disuruh bersumpah atas nama Allah Dia berani Walaupun dia bohong Berani. Wallahi demi Allah, demi Allah saya tidak, saya tidak dan saya tidak. Padahal dia melakukan. Tapi ketika diminta untuk bersumpah kepada yang selain Allah, misalnya diminta sumpah kepada eh, wali bulan misalnya, kuburan tertentu, ayo kalau kamu berani sumpahlah dengan wali bulan. Gak berani dia, takut kualat. Orang seperti ini berarti Allah di mata dia tidak ada artinya sama sekali. Justru yang selain Allah yang dahsyat di dalam hatinya. Betul atau tidak? Itu syirik akbar itu, syirik akbar. Kalau itu tidak dikatakan syirik akbar, maka di muka bumi tidak ada kesyirikan. Kalau itu tidak dikatakan kufur, maka di muka bumi tidak ada kekafiran. Itulah ainu syirki wa ainul kufri. Inti daripada kekufuran dan kesyirikan. Siapapun pelakunya. Berbohong atas nama Allah berani, nggak ada masalah. Allah nggak ada artinya di depan dia. Berbohong atas nama selain Allah nggak berani, takut luar biasa dahsyat. Karena dia cinta kepada itu atau dia juga takut kepada itu. Karena cinta mengandung unsur takut. Setiap orang yang cinta, di dalamnya pasti ada takutnya. Tidak mungkin cinta tanpa ada unsur takut. Demikian pula contohnya adalah orang yang mencintai, misalnya mencintai Rasulullah itu wajib. Mencintai Rasulullah Muhammad SAW itu wajib. Bahkan lebih cinta daripada diri kita sendiri. Cinta kepada beliau. Tapi ada orang yang lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada cinta kepada Allah Padahal kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bukan karena orangnya, bukan, tapi karena rasulnya. Allah nyuruh kita cinta, kita cinta. Yang parah adalah orang yang menjadikan cinta Rasulullah segala-galanya. Cinta Allah adalah cabang daripada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah luar biasa. Sehingga dalam ucapan-ucapannya dan yang lain-lainnya menunjukkan bahwa Rasulullah segala-galanya. Allah itu seakan-akan tidak ada artinya di hadapan dia. Model-model seperti ini amat sangat banyak. Padahal cinta-cinta yang lain itu mengikuti cinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula cinta-cinta yang lainnya pula yang ada banyak di masyarakat dan ini amat sangat banyak cinta kepada dinar, dirham, cinta kepada khamisah dan khamila Yang mana Rasulullah alaihi wasallam mengatakan Ta'is abdul dinar Ta'is abdul dirham Ta'is abdul khamila Ta'is abdul khamisah Celakalah hambanya dinar Hambanya dirham Hambanya khamila dan khamisah Pakaian-pakaian yang mewah jadi dia hanya cinta kepada materi duniawi. Celakalah mereka. Kata Allah, hamba dunia. Hamba dinar, hamba dirham, hambanya dunia. Jadi Tuhannya bukan Allah, bukan hamba Allah, hambanya dunia. Bahkan banyak di antara masyarakat kalau kita belah dadanya, kita buka hatinya, isinya itu hanya cinta dunia saja. Tidak ada cinta Allah. Banyak di masyarakat seperti itu. Cuman kita tidak bisa buka hatinya. Kalau kita bisa buka hatinya kita belah, ah cinta Allah tidak ada ternyata. Cinta dunia saja total. Cinta kepada perhiasan duniawi materi saja. Apakah ini bukan syirik? Bahkan dia di dalam masjid sekalipun, sholat sekalipun, yang dipikirkan dunia, dunia, dunia, dunia, urusan dunia, dunia, dunia dan dunia. Apakah ini bukan syirik? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia adalah abdul dinar, abdul dirham, hambanya dinar, hambanya dirham, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Jangan dikatakan itu bukan syirik dalam ibadah. Ini syirik dalam ibadah. Syirik dalam cinta. Yang mana cinta itu adalah inti daripada ibadah, ruhnya ibadah, hakikat ibadah, puncak ibadah, segala-galanya ibadah, cinta. Demikian pula cinta-cinta tidak dibenarkan, cinta-cinta kepada lawan jenis yang tidak dibenarkan sampai melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, kemaksiatan, penimpangan, perbuatan kecil, perzinahan dan yang lainnya, itu juga ada unsur syiriknya karena dia berikan cinta kepada selain Allah cinta yang tidak benar sehingga dia pun melakukan kemungkaran-kemungkaran dan nanti ada pembagian-pembagian masalah cinta ini. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, mari kita muhasabah untuk apa hidup ini? Untuk apa Allah menciptakan kita? Telah jelas bahwa hikmah daripada Allah menciptakan kita untuk beribadah. Pasti tidak ada pilihan Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk dunia. Allah menciptakan kita untuk negeri lain. Negeri lain di sana, negeri di akhirat sana yang kekal abadi selama-lamanya, tidak ada habisnya. Kampung dunia ini hanya untuk perjalanan saja. Kita hanya melewatinya saja. Satu loncatan saja untuk menyampaikan kita kepada kampung yang sebenarnya, kampung akhirat. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara nasihat para ulama termasuk Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika berbicara masalah cinta-cinta ini kata beliau ya laita fi'ri Mata yauman minal ayyam Faktaral insan Mada amiltu Aduhai Kapan Seseorang itu akan berpikir pada suatu hari Apa yang telah aku perbuat Merenung apa? Mikir Apa yang sudah aku perbuat Untuk perjalanan panjang ini Wa kam baqiyali Fi hadhihi dunya. Berapa tersisa umurku di dunia ini? Berapa? Kapan kita mati? Mungkin besok, besok lusa. Wa madza satu. Apa yang telah aku dapatkan di dunia ini? Subhanallah, panjang lebar. Muhasabah ini penting. Orang yang berakal, orang yang berpikiran cerdas, dia tahu bahwa hidup ini ada tujuannya dan tujuannya adalah kampung akhirat. Allah Rasulnya dan kampung akhirat dan bukan yang lainnya. Cinta ini sangat dahsyat. Yang menjadi motor kehidupan adalah cinta. Orang kalau tidak punya cinta, dia tidak akan semangat dalam hidup. Yang menjadikan kita semangat dalam hidup adalah karena adanya cinta. Tentu cinta yang benar. Sehingga para ulama mengatakan di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala Kata beliau, kullul umuri tasiru fil mahabbah. Semua urusan berjalan dengan cinta. Motornya adalah cinta. Tanpa cinta kita akan menjadi orang yang malas, yang pasif dan orang yang frustasi. Tentu saja cinta yang benar, yang suci dan abadi adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama yang lainnya mengatakan inna jami'al harakat mabna'a 'alal mahabbah. Sesungguhnya semua aktivitas sumbernya adalah cinta. Sumbernya adalah cinta. Terjadi dan dibangun atas dasar cinta. Cinta adalah pondasi semua perbuatan karena itu syirik dalam cinta berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah puncak dari semua kedudukan. Cinta adalah derajat yang paling tinggi. Setelah kita mencapai derajat cinta, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, maka kita tinggal menunggu buah-buahnya tinggal menunggu hasil-hasilnya daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama membagi ada beberapa macam cinta. Kalau kita kumpulkan daripada pendapat para ulama itu Maka akan ketemu ada lima macam cinta Yang pertama-tama adalah mahabbatullahi azza wa jalla. Cinta Allah. Cinta Allah. Tapi cinta Allah saja belum cukup. Cinta Allah saja belum menyelamatkan seseorang dari api neraka dan belum bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Cinta Allah tidak cukup karena orang-orang musyrik pun cinta Allah. Betul atau tidak? Semua orang kamu tanya, cinta Allah apa tidak? Cinta kepada Allah. Menurut istilah mereka masing-masing. Kalau orang Islam istilahnya cinta Allah. Kalau orang lain istilahnya cinta Tuhan. Kami cinta Tuhan. Semua orang cinta Allah. Tidak cukup cinta Allah saja. Sama dengan tadi ada orang cinta Allah tapi juga cinta selain Allah. Seperti cintanya kepada Allah. Karena itu cinta Allah perlu disertai dengan cinta-cinta yang lain. Yang kedua adalah mahabbatuhu, ma yuhibbuhullah. Mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Karena kalau kita cinta kepada seseorang, termasuk kesempurnaan cinta kita kepada orang itu adalah kita mencintai semua yang dicintai oleh orang itu. Kalau antum cinta kepada saya, maka termasuk kesempurnaan cinta itu antum mencintai semua yang saya cintai. Dan antum juga membenci semua yang saya benci. Itulah namanya cinta yang sebenarnya. Kalau tidak, belum sempurna. Sehingga ada istilah pepatah dalam bahasa Inggris yang artinya kalau kamu cinta kepadaku, maka kamu harus cinta kepada anjingku. Karena dia punya anjing. Kalau kamu cinta aku saja tidak cinta anjingku, berarti belum cinta kepada aku. Demikian pula orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dia harus mencintai semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan orang itu masuk ke dalam agama Islam dan dia keluar daripada kekufuran. Kekufuran. Inilah yang kemudian dikenal dengan akidah al-wala wal bara. Kepada siapa kita loyal, cinta, setia dan kepada siapa kita benci, berlepas diri dan bermusuhan. Karena itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar-benar merealisasikan cinta ini. Mencintai apa yang dicintai Allah. Semakin kuat cintanya, kepada yang dicintai Allah, maka berarti dia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan asyaknu kullu sya'ni laisa an Allah, walakin laisa an tuhibballah walakin an Allah. Yang menjadi permasalahan itu bukan kamu cinta Allah. Yang jadi masalah Allah itu adanya, jadi masalah itu adalah Allah cinta kamu Itu yang paling penting Kalau kita cinta Allah Biasa, semua orang nggak punya cinta Allah Yang jadi masalah itu Allah cinta kita atau tidak nah, Itu yang paling penting Bagaimana supaya Allah cinta kita? Ya kita mengamalkan ini, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada rincian-rinciannya cukup panjang. Kemudian yang ketiga adalah al mahabbatulillah wa fillah. Cinta karena Allah dan untuk Allah. Ini adalah cinta yang wajib. Kita mencintai apapun, cinta kita adalah karena Allah dan untuk Allah. Yaitu kita mencintai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dan kita pun membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan penyempurna dan konsekuensi daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara merealisasikannya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau orang yang cinta Allah itu berarti dia tunduk, berarti dia patuh mengagungkan Allah, memuliakan Allah, takut kepada Allah, mengharapkan Allah. Kemudian juga termasuk cinta Allah pula adalah kita mencintai tempat-tempat yang dicintai Allah. Tempat-tempat yang Allah cinta, kita ikut cinta. Karena Allah cinta kepada tempat itu, kita cinta kepada tempat itu. Seperti apa? Mekah. Allah cinta kepada Mekah. Kita cinta kepada Mekah karena Allah cinta kepada Mekah. Kalau Allah nggak cinta kepada Mekah, kita nggak cinta kepada Mekah. Demikian pula Madinah. Demikian pula masjid-masjid ini adalah rumah Allah. Allah cinta dengan tempat ini. Maka kita cinta di tempat ini, kita kerasa di tempat ini karena Allah cinta dengan tempat ini. Dan yang lain-lainnya. Kita tetap mencintai waktu-waktu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dicintai Allah. Maka kita cinta dengan bulan Ramadan karena Allah mencintai bulan Ramadan. Sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah dicintai Allah Maka kita pun cinta dengan sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah Dan memakmurkannya dengan berbagai macam ibadah Akhir malam seperti malam terakhir Adalah waktu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita pun mencintai seperti malam terakhir Untuk beribadah di dalamnya Dan seterusnya Kemudian juga kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai para nabi, para rasul, para malaikat, siddiqin, syuhada, salihin. Kita cinta mereka semuanya karena Allah mencintai mereka. Kita juga mencintai perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah. Kita cinta salat, cinta zakat, cinta saum, puasa, cinta haji, cinta, ucapan-ucapan yang baik seperti zikir, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Karena Allah cinta kepada perbuatan itu, maka kita cinta kepadanya. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah termasuk cinta kepada Allah ini pula dengan cabang-cabangnya adalah kita lebih mendahulukan yang dicintai Allah daripada yang kita cintai daripada yang kita sukai daripada yang kita senangi, daripada syahwat hawa nafsu. Dihadapkan milih mana ini atau itu. Kalau kita cinta Allah, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula kesempurnaan cinta adalah kita membenci yang dibenci Allah, membenci orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, membenci ahlul ma'asi, kita berlepas diri dari mereka, dari perbuatan mereka. Kemudian berikutnya macam cinta yang keempat adalah al-mahabbatu ma'allah, cinta bersama Allah. Dan inilah yang terlarang. Inilah yang namanya cinta syirik. Yaitu cinta kepada selain Allah yang mana cinta kita kepada selain Allah itu menjadikan kita benar-benar takut kepada yang selain Allah itu. Benar-benar menjadikan kita mengagungkan yang selain Allah itu. Benar-benar menjadikan kita memuliakan yang selain Allah itu. Padahal semua itu mestinya hanya layak untuk Allah saja. Cinta bersama Allah sebagaimana yang telah disinggung tadi itu contohnya. Termasuk juga cinta dunia yang lebih parah lagi cintanya kepada yang lain melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang telah disebutkan tadi, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Kemudian cinta yang kelima yang terakhir adalah al-mahabbah at-tabi'iyah, cinta yang biasa. Cinta yang boleh-boleh saja. Cinta yang wajar-wajar saja. Seperti kita manusia, kita mencintai apa-apa yang kita sukai. Dan merupakan tabiat kita sebagai manusia biasa. Cinta harta boleh-boleh saja. Cinta anak boleh-boleh saja. Cinta istri boleh-boleh saja. Cinta makan minum boleh-boleh saja. Tapi cinta seperti ini menjadi tercela, menjadi buruk, menjadi jelek kalau melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau membuat kita tersibukkan gara-gara hal itu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta boleh-boleh saja. Cinta harta wajar manusia ya cinta harta. Yang penting cara mendapatkannya benar, dikeluarkan pada jalur yang benar, tidak membuat lalai. Kemudian juga tidak membuatnya tersibukkan oleh itu sehingga tidak mau beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada anak wajar, bapak kepada anak cinta kasih sayang wajar, anak kepada orang tua wajar, cinta, menghormati, mengagungkan, uh, menghormati, memuliakan. Cinta suami istri biasa, wajar. Tapi cinta seperti ini tidak sampai membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kita tersibukkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lima macam cinta. Kalau kita benar-benar memahaminya dan mempraktekannya, maka kita benar-benar menjadi ahli tauhid yang telah merealisasikan tauhid dengan semurni-murninya.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 Usaha ya. Situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa amwalun iktaraftumuha." Harta yang kamu dapatkan dari usaha. Karena biasanya orang itu lebih cinta kepada harta yang didapatkan dari usaha. Dia payah mendapatkannya, capek, susah, itu lebih cinta. Daripada harta yang dia mendapatkannya itu gratisan. Itu biasa. Usaha payah. Sehingga dia mengeluarkan pun berat. Eh, dapatkannya sulit. Ribu aja sulitnya bukan main. Apalagi dua ribu. Mengeluarkannya repot. Karena dia usahakan. Kemudian perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Perniagaan dia khawatir rugi. Betapa sayangnya pada perniagaannya itu. Dan tempat tinggal yang kamu sukai karena kemewahan dan keindahannya. Serta sesuai dengan selera yang kamu inginkan. Rumah-rumah dia puas dengan rumahnya. Masya Allah. Rumahku ini kuat. Saya kuat dengan rumahku ini. Tidak mau dengan rumah lainnya. Kerasan di sini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hal-hal yang telah disebutkan tadi itu delapan perkara lebih kamu cintai dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari jihad di jalan Allah, maka kamu adalah orang yang boleh lagi fasik. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan hukumannya kepadamu yang tidak ada seorang pun mampu menolak keputusan Allah apabila Allah telah menurunkannya. Delapan perkara tadi disebutkan karena banyak orang yang cintanya kepada Allah terkalahkan oleh cinta kepada delapan perkara itu. Dia ingin mengamalkan kebenaran, tapi gara-gara bapak dan ibu tidak jadi. Lebih milih bapak dan ibunya. Dia berat harus pisah dengan bapak dan ibunya. Sudah saya nurut bapak dan ibu saya, saya melanggar aturan Allah. Kemudian anak, dia ingin menegakkan kebenaran, gara-gara anaknya menghalang-halangi, akhirnya dia tunduk kepada anak-anaknya. Demikian pula saudara-saudara atau istri-istri atau keluarga semuanya. Dia ingin mengamalkan kebenaran, tapi mereka menghalang-halangi dan dia lebih mendahulukan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula harta, pernyataan, duniawi, rumah dan yang lainnya. Allah nyuruh milih saja. Milih mana? Milih Allah, Rasulnya. Jihad di jalan Allah ataukah milik yang delapan itu. Kalau milik yang delapan itu ada salah satunya daripada Allah, Rasulnya dan dia di jalannya, maka tunggu nanti Allah akan menurunkan adabnya, balaknya dan tidak ada yang sanggup untuk menghalangi Allah kalau Allah telah menurunkan kemarahannya. Luar biasa, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum 'an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im." Al-Maidah ayat nomor 54. Allah mengatakan di situ, "Hai hey, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Rasulullah SAW, yang mengamalkan syariatnya. Siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari Islam, dia pindah kepada agama lain, pindah kepada agama Yahudi Nasrani, atau dia tetap KTP-nya Islam, tapi akidahnya akidah-akidah kafir, dia murtad akidahnya, nilai-nilai akidahnya, pikirannya pikiran-pikiran barat, maka hal itu tidak membahayakan Allah sedikit pun. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh, Allah tidak takut. Tidak bisa membahayakan Allah, bahkan Allah mengancam. Allah akan mengganti mereka dengan kaum yang baru, yang lebih baik dari mereka yang mana kaum itu mempunyai sifat yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Subhanallah diganti oleh Allah. Allah bisa ganti kita, diganti makhluk lain yang lebih baik dari kita kalau kita tidak memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka pula kasih sayang kepada orang-orang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad memerangi musuh-musuh Allah di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela ketika mereka di atas jalannya Allah. Wala yakhafuna billahi laumata la'in. Ketika dia di jalan Allah, ketika mengamalkan ajaran Allah, tidak takut celaan orang yang mencela. Berarti ayat ini menegaskan kepada kita, kalau orang mengamalkan aturan Allah pasti dicela, pasti. Karena itu jauh-jauh hari Allah sudah ingatkan, tidak takut celaan orang yang mencela. Karena kalau kita nuruti omongannya orang, kita tidak akan bisa mengamalkan ajaran Allah. Nuruti orang tidak bisa. Karena itu bismillah, jalan terus siratal mustaqim. Mau dicela, monggo silakan, jalan terus. Tidak takut jalan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un 'alim. Itu adalah karunia Allah, nikmat Allah, karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkannya di antara hamba-hambanya. Kemudian juga cinta Allah ini luar biasa, ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Kita bisa mendapatkan manisnya iman. Iman itu ada rasanya. Rasanya iman itu manis. Dan kita tidak akan mendapatkan manisnya iman kecuali kalau kita cinta Allah dan kita cinta yang dicintai Allah dan kita cinta karena Allah dan untuk Allah baru kita merasakan manisnya iman. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara. Kalau tiga perkara itu ada pada diri kita, kita pasti merasakan manisnya iman. Iman itu ada rasanya, manis. Kita rugi kalau belum pernah merasakan manisnya iman. Yang pertama-tama adalah an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan rasulnya lebih dia cintai dari yang selain keduanya. Dengan yang telah disebutkan tadi sebagian dari konsekuensinya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah mencintai seseorang Tidaklah mencintainya kecuali karena Allah Cinta kepada orang lain karena Allah Bukan karena yang lainnya Bukan karena materi, duniawi atau kepentingan atau apapun Tidak, karena Allah murni Dahsyat, luar biasa Nanti kalau kita bahas tentang cinta karena Allah ini Yang ketiga Wa an yakraha an ya'uda fil kufri Ba'da an Allahu minhu Kama yakrahu an fil nar dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran seperti orang yang benci untuk dimasukkan ke dalam api. Artinya kita tidak mau kafir, kita suka dengan Islam, kita puas dengan Islam, tidak mau kafir saya tidak mau. Seperti orang tidak mau dimasukkan ke dalam api. Kita semua tidak mau masuk api. Demikian pula kita benci kepada kekafiran. Kafir bukan hanya pindah agama loh ya, Kafir bisa, bisa berubah ucapan, bisa berubah hati, bisa berubah keyakinan, walaupun tetap dia mengaku agamanya Islam. <clears throat> Inilah mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini dan pembahasan ini masih belum selesai, berlanjut panjang, cinta saja belum selesai. Insya Allah hari Kamis depan kita masih melanjutkan masalah cinta ini. Cinta Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting dan prinsip dari Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. dikirimkan via SMS 10 tahunan sebelumnya berakhir saya kena penyakit stroke karena alasan najis alasan apa sehingga akhirnya selama 12 tahun tidak sholat bisa sudah meninggal gitu. itu gimana jadi orang kena penyakit stroke kemudian tidak sholat padahal dia sadar kan sadar tidak sholat alasannya badannya najis sampai meninggal dunia dalam keadaan tidak sholat Sholat itu kan prinsip ya dalam Islam. Sholat prinsip. Dan orang Islam harus tahu hukumnya sholat. Kalau orang Islam mengatakan tidak tahu hukum sholat, tidak diterima alasan. Karena sholat itu masalah yang maklumun minat sini bidnururah. Yang harus diketahui dalam agama. Orang aku Islam harus tahu sholat. Apalagi hidup di tengah masyarakat seperti ini. Tidak tahu sholat gimana, tidak tahu hukum sholat. Yang mana sholat ini saking pentingnya sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan sholat iman, fa ilam tastati fa qaidan, fa ilam tastati fa ala jam. Sholatlah berdiri. Kalau enggak mampu duduk, enggak mampu berbaring, berbaring sebisanya. Bahkan kalau dia berbaring pun masih kesulitan, sholat sebisanya dengan hatinya, sholat dengan hati, sholat dengan gerakan mata, Jangan sampai ditinggalkan sholat Selama akal ada sholat Ini menunjukkan pentingnya sholat Seandainya pun badan najis Pakaian najis Tempatnya najis Tidak bisa menghadap kiblat Tidak bisa berdiri Tidak bisa duduk, berbaring Boleh silakan sholat Itulah yang dia mampu Dia lakukan semampunya Fattakullaha Mastata'atum La yukallifullahu nafsan Illa us'aha Sholatlah semampunya, jangan ditinggalkan. Jangan beralasan saya masih nggak sholat, jangan. Apalagi para ulama mengatakan dengan dalil-dalil yang amat sangat banyak bahwa tarikus sholat kafir. Orang meninggalkan sholat itu kafir. Orang meninggalkan sholat itu kafir. Hal banyak dan ini ijma'nya sahabat, ijma' sahabat. Tidak ada hilang di kalangan sahabat. Orang nggak sholat itu kafir. Dan tidak ada dibedakan zaman sahabat dulu apakah meninggalkannya karena malas ataukah meninggalkannya karena mengingkari kewajiban. Tidak ada pembedaan. Intinya sholat atau enggak sholat. Cuman para ulama beda apakah meninggalkan satu sholat ataukah meninggalkan semua sholat. Tidak sholat sama sekali. Cuma Jumatan saja. Dan semuanya punya dalil. Semuanya punya dalil. Ini menurut dahsyatnya sholat kalau kita bicara. Dan kalau kita kembali kepada hukum, kalau dia mati tidak sholat, mati kafir mati kafir. Kita bicara hukum. Memang perasaan kita tidak tega. Tapi kalau kita bicara hukum tidak boleh pakai perasaan. Kalau kita bicara hukum pakai perasaan kita tidak akan bisa menerapkan hukum. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika orang hendak menghukum pelaku-pelaku kriminal, orang yang berzina misalnya dicambuk, apa kata Allah? Wala takhudkum bihi ma'rafatun fi dinillah. Jangan sampai karena gara perasaan kasihan, sayang, tidak berani menghukum orang. Jangan. Hukum Allah tegak. Jangan dikalahkan oleh perasaan. Kalau dia mati dan kemudian tidak sholat, sampai mati pun tidak sholat, tidak taubat, kafir, tidak boleh disolati. Tidak boleh disolati. Konsekuensinya banyak. La yuwassal, wa la yukafan, wa la yusalla alaihi, wala yudfan fi maqabiril muslimin. Kalau mati tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak boleh dikubur di kuburan orang Islam. Karena dia matinya mati kafir. Dan konsekuensinya panjang. Seperti itu. Karena itu kita perlu waspada. Ada orang sebrok semacam apapun tetap keluarganya ngajak dia sholat sebisanya, sebisanya yang penting sholat Sak bisanya Fattakullah amatatakum Jangan sampai kita sholat Ini penting sekali Sholat ini dahsyat Kalau kita bicara sholat luar biasa Seperti itu Nah kalau dia mati kafir ya, ya hukumnya sama orang kafir berlaku kepada dia. Kufrun akbar. Ya, pandang kalau ada yang lainnya silakan. Pandang. Ya. Iya. La ilaha illahu. Iya. Antara la ilaha illahu dan satu la ilaha illahu itu apa? La ilaha illahu dengan la ilaha. Oh. Kalau la ilaha illallah itu bacanya diteruskan. Karena dalam ilmu tajwid kalau kita berhenti itu bacanya la ilaha illallah kalau berhenti. Kalau diteruskan la ilaha itu diteruskan. Bedanya cuma itu aja cara bacanya. Kalau berhenti waqaf hu. Kalau diteruskan diwasalkan huwa. Itu. Namun bukan berarti kita boleh zikir dengan huhu itu kan ada zikir-zikir seperti itu ada yahu yahu yahu yahu yahu itu ada loh zikir gitu itu ada orang zikir gitu ada bahkan itu dahsyat sekali zikir yahu yahu itu itu juga ada unsur meniru orang-orang Yahudi mereka punya ajaran itu Yahweh Yahweh ajaran Yahweh itu itu siapa orang Islam, ya hu, ya hu, ya hu. Ya, itu. Seperti itu. Ini masalah bacaan aja. salah aja. Masalah cara bacanya. Kalau berhenti hu, kalau teruskan hu. Artinya sama saja. Artinya ada beda. Artinya sama. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Hu itu artinya Dia. Dia itu Allah. Domir. Domir yang kembali kepada Allah. Kata ganti Orang ketiga Tuhan Allah yang Maha Esa maksudnya Jelas? Atau ada yang lainnya? Atau cukup? Saya kira cukup ya Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على منهم الأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.